Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majlis yang mulia majelis yang selalu dicari-cari oleh para malaikat yaitu majelis ilmu dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan uh, al-kabair yaitu dosa-dosa besar pada pertemuan yang lalu kita dua dosa besar yaitu berbuka dengan sengaja pada bulan Ramadan tanpa udur. Dan yang kedua adalah meninggalkan kewajiban haji padahal mampu untuk mengerjakannya. Dan kabair atau kabirah yang ke delapan yang akan kita bahas pada pagi ini adalah hukukul walidain. Durhaka kepada dua orang tua para pendengar yang budiman. Kedua orang tua merupakan manusia yang paling berjasa bagi kita, karena keduanya adalah sebab hadirnya kita di atas muka bumi ini, di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keduanya sebagai wasilah atau sebab kita hadir di atas muka bumi ini. Dan mereka uh, eh, keduanya memiliki keutamaan dan memiliki hak yang harus kita penuhi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di banyak ayat agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan tauhid, perintah untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbakti kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, ih, eh, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai rohku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil ayat 23 24. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang insan yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadahnya dalam penghambaan dirinya kepada Allah yang telah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada kemudian berbakti kepada dua orang tua yang merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Jadi ini merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup manusia, yaitu bakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi biwalidayhi sana." Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pentingnya ya berbakti kepada dua orang tua al-birrul birrul walidain. Apa, apa maknanya albir? Albir Al-bir adalah isalul khair bi qadri ma tastati' wa syarr. Yaitu melakukan kebaikan menurut kemampuan yang engkau miliki. Memberikan kebaikan menurut kemampuan yang engkau miliki wa kafus syarr dan menahan keburukan-keburukan terhadap keduanya. Isolul khair ini bisa dengan harta, Isolul khair bil mal, wa isalul khair bil khidmah, isalul khair bi idkhali surur alaihima. Menyampaikan kebaikan ini, memberikan kebaikan ini bisa dengan harta, bisa dengan pelayanan, bisa dengan membuat keduanya bahagia, tenang, dan gembira, ya seperti misalnya telah wajhi Eh, bertemu ataupun eh, menemui keduanya dengan wajah yang berseri wa husnul maqal wal fa'al dan mengucapkan kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik wa bikul lima fihi rahatuhuma dan segala sesuatu yang membuat mereka tenteram oleh karena itu pendapat yang rajih di dalam masalah ini wujubul khidmatil abi wal um wujub khidmatil abi wal um wajibnya berkhidmat kepada ayah dan ibu. Ya, bagi uh, bagi uh, bagi anak-anak, mereka wajib ya untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapaknya. Di dalam yahsul alal waladi dararun. Jika anak itu tidak mudarat karenanya. Jika dia mendapat mudarat karenanya, maka tidak wajib berkhidmat kepada keduanya kecuali indah darurah. Misalnya ya seorang ya, ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk berbuat maksiat atau mendengar melakukan perkara yang haram maka la yajib alaihi ta'atuhuma tidak wajib atas keduanya tidak wajib atasnya untuk mentaati keduanya Ikhwanifiddin para hadirin yang berbahagia para pendengar yang budiman ada beberapa hak orang tua yang harus kita penuhi ketika mereka masih hidup. Di antaranya adalah menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hal ini wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku, dengan Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Jadi kita tidak boleh menaati makhluk dalam hal berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Nabi dalam riwayat uh, muttafaqun alaih La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Pada siapa saja sampai kepada kedua orang tua tidak wajib taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian di antara hak kedua orang tua kita adalah kita merendahkan diri, berbuat sopan di hadapan kedua orang tua. Ya, beradab dan beretika kepada kedua orang tua. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengatakan rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu, Man adraka abuwai indal kibari ahaduhuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah sungguh merugi, sungguh rugi dan sungguh malam orang yang mendapatkan kedua orang tua ya, orang tuanya yang sudah renta atau salah seorang dari mereka kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga dan di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti, menyinggung perasaan dan hati kedua orang tuanya. Walaupun dengan isyarat atau ucapan ah sekalipun kita beretika, ber, uh, kita menunjukkan adab yang baik kepada kedua orang tua dengan merendahkan diri di hadapan keduanya. Ya, tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua. Membentaknya tidak boleh juga berjalan di depan mereka dan masuk keluar mendahului mereka, mendahului mereka dalam uh, urusan mereka berdua ya dan uh, uh, kita katakan di sini di dalam memanggil juga memanggil namanya ya dengan sebutan yang sopan janganlah kita memanggilnya dengan sebutan misalnya yang yang tidak disenanginya kemudian adalah berbicara dengan lembut di hadapan mereka Allah mengatakan la takul lahuma uf wa la tanharhuma wa qul lahuma karima janganlah kamu sekali-kali mengatakan perkataan ah dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu kata-kata yang baik dengan cara yang lemah lembut. Kemudian menyediakan makanan untuk mereka. Ya, menyiapkan makanan, menyediakan makanan untuk mereka. Nah, dalam hal ini kita uh, pernah me mendengar ya sebuah hadis di mana tiga orang yang yang terkurung di dalam gua, ya kemudian uh, salah satu di antara mereka Ketiga itu ada yang mengatakan semuanya aku punya kebaikan, yaitu aku memiliki dia, kedua orang tua yang aku tidak memberikan minum ya kepada siapapun belum keduanya. Nah, dan dia melakukan itu dengan ikhlas dan hingga pada suatu malam orang tuanya sudah tidur, ya kemudian susu sudah ada di tangannya, sementara anak-anaknya ada anak dan istrinya merengek untuk minta minuman itu, tapi dia tidak memberikan minuman itu kepada anak dan istrinya sebelum dia memberikan kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu kebaikan seorang anak kepada dua orang tuanya. Kemudian di antara hak mereka adalah minta izin kepada mereka sebelum pergi jihad atau pergi untuk urusan-urusan lainnya. Jadi izin kepada orang tua diperlukan untuk jihad yang belum yang yang tidak uh, yang belum ditentukan ya seorang ada ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad? Maka beliau balik bertanya, apakah kamu masih memiliki dua orang tua? Kata Nabi, apakah kamu memiliki dua orang tua? Alaka abuan, Qala naham. Maka dia menjawab naham. Maka Nabi mengatakan pasti maka jahil. Maka ya berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Kemudian ya dalam riwayat lain eh, jaa ja'ahu rajulun faqal ji'tuka tak ahlal hijrah wa taraktu abwai irfian datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata aku datang untuk membayatmu untuk berhijrah aku datang membayatmu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangisi kepergianku ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yarji alaihima fa'adhikhuma kama amsaitahuma Ulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka tertawa, buatlah mereka tersenyum sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Nah, kemudian di dalam riwayat lain juga, ya atahu rajulun muhajirun minal Yaman. Ya seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, Alaga ahadun bil Apakah kamu masih memiliki kerabat diam? Maka laki-laki itu mengatakan, Qal Abu Wa'id. Ia mati, yaitu kedua orang tuaku. Maka Rasul mengatakan ya, kepadanya, Adinalak, apakah kedua orang tuamu itu mengizinkanmu? Adinalak, apakah kedua orang tuamu itu mengizinkanmu? Maka laki-laki itu menjawab, la, qala la. Maka Nabi SAW mengatakan, irji' ilaihima, fasa'zinhuma, fa'in adina laka fajahid, wa illa fa'firrahuma. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kembalilah kamu kepada mereka, mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Lalu ya seorang laki-laki lagi yang lain datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola ah, fakola rajulun fakola lahu rajulun ubayumuka al hijrati wal jihad. Abtari al ajra min Allah Taala Aku membayatmu ya Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qal maka Nabi berkata, "Fahal fahal min walidayka ahadun hayy?" Nabi bertanya, "Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?" Qala na'am, bal ilahuma. Dia mengatakan, laki-laki itu menjawab, "Masih, bahkan keduanya masih hidup." Maka Rasulullah kembali bersabda, Qal, fatabdaghi al-ajra min Allah. Apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Laki-laki itu menjawab, ya tentu saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Farji ila walidai, fa'hsin sohbatahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kamu kepada keduanya. Demikian khonifidina azami Allah wa hiyakum jami'an. Nah, kemudian di antara hak kedua orang tua dan bentuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Khususnya di sini ayah, ya. Ayah boleh al-ab lalu lahu ayyakhudha min mali waladihi ma syaa ma lam yadur. Orang ayah khususnya boleh mengambil harta dari anaknya selama tidak memudaratkan anak tersebut. Demikian ya Pak Azani Allah wa iyyakum Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rajulin lima lamma qala lahu inna abi yuridu ayyakhuda mali. Rasulullah pernah berkata kepada seorang laki-laki ketika ia ketika dia mengatakan ayahku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, anta wa malu walidik. Sesungguhnya engkau dan harta engkau itu adalah milik ayah, hmm. ayah, ayah. Oleh karena itu, hendaknya janganlah seorang anak itu bersikap bakhil dan kikir terhadap orang tuanya. Dan ya, terhadap kedua orang tuanya. Ingatlah dulu ketika orang tuanya itu meliharanya ketika ia masih kecil dan lemah. Ya, yang mana semua kebutuhannya dicukupi oleh kedua orang tuanya. Nah kemudian di antara hak keduanya adalah irda'uhuma bil ahsan bil ihsan ila ma mayuhibban membuat keduanya ridho dengan berbuat, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka ya membuat keduanya ridho dengan kita berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka yang mereka sukai jadi hendaknya ya seorang uh, seorang seorang anak itu membuat kedua orang tuanya ridho dengan berbuat baik kepada uh, para saudara, karib kerabat dan teman-teman dan selain mereka. Jadi dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahim dengan mereka, yang menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka dan seterusnya. Nah kemudian ibror pasanihima memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk satu perkara, ya yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya. Dan ini eh, termasuk hak ya eh, orang tua yang perlu diperhatikan oleh setiap anak. Kemudian yang selanjutnya adalah ada musyakmihima atau tersabuk fidalika. Tidak mencela orang kedua orang tua kita. Ya, tidak mencela menjelek-jelekkan kedua orang tua kita dan tidak menyebabkan mereka dicela oleh orang lain ya jadi mencela orang tua itu adalah satu kabira satu bentuk kokok kedurhakaan seorang anak kepada orang, orang tuanya kepada ayah dan ibunya atau menyebabkan mereka dicela oleh orang lain ya orang lain mencela kedua orang tua kita akibat perbuatan kita nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ya minal kabair syatmur rajuli walidai termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya sendiri maka para sahabat bertanya, ya, kal, Akila, hal yastumur rajulu walidai? Apakah ada? Ya Rasulullah, adakah seorang ya, seorang anak itu mencela kedua orang tuanya sendiri? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Naam, ya ada. Ya subuh abar rajuli, saya subuh abah, saya subuh ummahu, saya subuh ummah. Ya Nabi mengatakan, ada yaitu ia mencela ayah orang lain kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya mencela ayahnya atau ia mencela ibu orang lain lalu orang itu membalas mencela ibunya nah ini merupakan satu perbuatan yang ya kita katakan yang tercela ya nah demikian konfidin rahimani wa rahimakumullah baik nah kemudian ya di sana ada hak-hak orang tua yang harus dipenuhi setelah mereka meninggal dunia ya, antaranya adalah ya pertama menyalati keduanya atau berdoa untuk keduanya ya berdoa untuk keduanya ya mendoakan keduanya ya ketika mereka sudah meninggal dunia maka seorang anak yang soleh hendaknya dia berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya dan ini merupakan sebaik-baik ya kita katakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yaitu mendoakan kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal ya setelah keduanya meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idama tal insan in anhu amaluhu illa min salasah sodakotin jariah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladin salihin yadu'ulah apabila seorang manusia meninggal dunia maka putuslah amalannya kecuali tiga hal sodakoh jariah ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang senantiasa mendoakan dirinya yang senantiasa mendoakan dirinya nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an jadi nabi tidak mengatakan waladun salihun yatasaddaq lahu ya au yahujjalahu au ya'tamir bal qal yad'u lahu jadi nabi tidak mengatakan anak yang saleh yang bersedekah bagi kedua orang tuanya ya atau berhaji untuk orang tuanya atau berumrah untuk orang tuanya atau berpuasa untuk orang tuanya tapi Nabi mengatakan ya do'ulahu ya berdoa untuk kedua orang tuanya ya eh, saya eh, bin Bas dalam kitab beliau yaitu Fadlu birrul walidain ya eh, wasilatul arham mengatakan ya fadu'a khairun minal amali salih lil walidain doa itu lebih baik ya daripada amal saleh untuk kedua orang tua. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ada yang yang apa namanya bersedekah untuk kedua orang tuanya boleh ya, sampai insya Allah apabila dia niatkan itu. Saya bin ingin mengatakan ya saya bin Bas mengatakan lakin lau faal al insan wa nawa bihadal amal li walidayhi la ba'sa Kalaulah seorang insan melakukannya bersedekah, berhaji, berpuasa untuk kedua orang tuanya dan dia meniatkan amal tersebut untuk kedua orang tuanya la sabi tidak mengapa ya anna Rasul lam yamna eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yamna Sa'ad Sa'ad bin Ubadah min ayatasaddaq li ummihi bal adina lah ya Rasul tidak melarang Sa'ad bin Ubadah untuk bersedekah ya atas nama ibunya untuk ibunya ya diberikan pahalanya untuk ibunya bahkan Nabi mengizinkannya dan juga, tidak juga ya kepada eh, seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsuha. Ya, walau takallamat la tasaddaqat. Ya, wahai uh, Rasulullah semuanya ibuku, ya, ya iftalatat nafsuhu, nafsuha. Ya, sudah sekarang. Hmm, kalau dia berbicara, saya dia akan bersedekah. Maka boleh aku bersedekah untuknya. Setelah dia meninggal, maka Nabi mengizinkan orang orang itu untuk bersedekah atas ibunya. Nah, jadi itu boleh. Tapi Nabi mengatakan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang terbaik adalah ya yang uh, amal amal soleh yang terbaik yang yang terbaik yang yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya sesudah meninggal adalah as-salah nah, berdoa untuk keduanya. Kemudian yang kedua adalah al-istighfar lahumah yaitu memohonkan ampunan untuk keduanya yang memohonkan ampunan untuk keduanya, beristighfar untuk mereka berdua. Orang tua adalah orang yang paling berhak dan paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka. Ya karena kebaikan mereka yang begitu besar, jasa mereka yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an yang berdoa, "Rabbana firli wa liwalidayya" Ya Rabb kami berilah ampun, berilah ampunan, berilah beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku. Jadi ya, Nabi Ibrahim tidak melupakan ya, kedua orang tuanya di dalam doa. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah menunaikan janji kedua orang tua. Ya, infad ahdi ima. Ya, wasiatnya. Ya, apabila dia memiliki wasiat, maka hendaklah ditunaikan wasiatnya. Nah demikian. Ya, setelah dia mati. Ada lima perkara yang harus diperhatikan berkaitan dengan harta orang tua. Yang pertama adalah menyelenggarakan ya mengeluarkan biaya penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian yang kedua adalah menunaikan eh, hutang-hutang hutang-hutangnya berkaitan dengan Allah seperti kafarah, dia dan seterusnya kalau ada. Kemudian hutang-hutang berkaitan dengan manusia ya kalau ada dia berhutang kepada orang lain maka itu diselesaikan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan wasiatnya selama tidak memudaratkan lebih dari sepertiga. Kemudian yang terakhir adalah membagi-bagikan harta warisannya menurut hukum Allah dan Rasulnya. Nah kemudian yang keempat memuliakan teman-teman kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Nah ini merupakan salah satu bentuk kebaikan kepada orang tua setelah mereka berdua meninggal. Ya, dan ini termasuk albir. Ya. Uh, Ibnu Umar pernah bertemu dengan seorang Arabi ya, di Makkah. Ya, Ibnu Umar pernah berpapasan dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Ya, kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilakannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Ya, fasallama alaihi Ibnu Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkubuhu. Wa atahu imamah kanat ala ra'sihi. Bahkan ya selain selanjutnya ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai, yang ia kenakan. Maka Ibnu Dina bertanya kepada berkata kepada Ibnu Umar, takulna lahu." Kami berkata kepadanya, "Aslahak Allah, innahum al-Arab." Ya semoga Allah memuliakanmu. Mereka itu adalah orang-orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa uh, berjalan. Ya. Wa uh, dan mereka afwan wa innahum yardawna bil yasir. Mereka itu sudah puas diberi sedikit saja. Nah, mereka sudah puas dengan pemberian yang sedikit ala kadarnya itu sudah cukup. Ya maka Ibnu Umar berkata eh, menjelaskan uh, alasan ia berbuat berbuat itu kepada orang tersebut. Ibnu Umar mengatakan inna inna abahada kana wuddan li Umar. Ya sesungguhnya ya dulu ayah ayahnya ini adalah teman Umar. Ya ayah orang ini adalah teman Umar. Dan aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah ini itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kul. Inna abarul bir silatul walad ahlu wuddi abihi ba'da ayyuwaldi. Ya, nah sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal dunia. Tadi demikian. Ya. Kemudian yang kelima, Ikhwanifiddin dan para pendengar yang berbahagia, adalah silaturrahim alati latu tusal illa bihima menyambung tali silaturahim dengan Eh, siapa saja yang tidak tersambung kita kecuali melalui perantara keduanya, yaitu kerabat ibu dan ayah kita. Ya hendaknya seorang menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat dan ya, yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu. Ya, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, anak-anak mereka semua ya, nah demikian. Nah, bagi yang melakukannya berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyasila abah fi qabrihi, falyusalli falyasil, ya, falyasil ikhwana abihi min ba'dihi." Falyasil, ya. Eh, uh, falyasil ikhwana abihi min ba'dihi. Nabi mengatakan barang siapa ingin menyambung tali eh, menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburannya, yang ada di kubur ya, yang sudah mati, tapi ia ingin terus menyambung tali silaturahim dengan eh, dengan ayahnya itu, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Ya dengan saudara-saudara ayahnya sudah ia sudah ada ayahnya itu meninggal. Jadi kita masih bisa menyambung tali silaturahim dengan ayah kita dengan menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara, ayah-ayah ibu kita sudah mereka wafat. Nah demikian ya kami para pendengar yang berbahagia. Beberapa hak dan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang mesti dipenuhi oleh tiap uh, insan. Maka dari itu Ikhwanifidin ya sangat diharamkan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, dan merupakan salah satu kabirah besar. Ya, kabirah yang besar satu perbuatan dosa yang besar ya yang diancam ya dengan ancaman yang berat ya diriwayatkan dari Al Mu'awiyah bin Syu'bah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat ya uquqal ummahat wa man wa man wa man min wahad wa wa'dal banat wa kariha lakum kila wa qal wa kathratu su'al wa ida'atul mas. Sebenarnya Allah mengharamkan atas kalian mendurhakai ibu kalian. Ya, pikir tapi suka meminta, membunuh anak perempuan, dan dia membenci kalian mengatakan katanya dan katanya kilwakol, banyak meminta dan menyanyiakan harta. Jadi salah satu di antara yang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uququl mahat berbuat durhaka kepada uh, kedua orang tua, ya khususnya di sini ibu ya, khususnya di sini adalah ibu. Jadi al-ab diambil dari kata al-af, artinya adalah al-qata, memutus. rawimaan rawimaan rawimaan man adraka Wa'id indal kibar ahadu umma au kilaihima falam yadkhulil jannah sungguh malang sungguh malang sungguh malang orang yang mendapati kedua orang tuanya telah lanjut usia salah satu atau kedua-duanya namun ia eh, namun itu tidak menyebabkannya masuk surga tidak membuatnya masuk surga ikhwan Fikrin rahimani wa Demikian pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim al qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga, yang tidak masuk surga dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada dua orang tuanya wal mar'atul al mutarajjilah al wal mutasabbiha rijal wanita yang menyerupai laki-laki ya wanita yang menyerupai laki-laki yaitu wanita-wanita yang tomboy yang berpenampilan seperti laki-laki dan laki-laki dayus yaitu yang tidak memiliki sifat cemburu rasa cemburu nah demikian Ibn Nah kemudian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Babani muajjalani hukubatuhuma fid dunia. Ada dua perkara yang hukumannya dipercepat semasa di dunia. Jadi segerakan maksudnya hukumannya di dunia. al wal hukum. Yang pertama adalah perbuatan balik. dan yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Nah demikian ya Jadi sangat diharamkan ya berbuat durhaka kepada dua orang tua dan uh, apa namanya uh, terlebih di sini adalah ibu ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah datang eh, seorang kepada beliau ya dan uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepadanya ya uh, dia bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah man ahak man ya Rasulullah siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan uh, perlakuan yang baik maka Nabi mengatakan ummu umma ummuka, umma ummuka summa abab, summa adenat, adenat. Ya, Nabi mengatakan ibumu, ya kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru bapakmu, kemudian orang-orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya bapaknya denganmu. Hadisnya juga oleh alimah Muslim. Nah, demikian Ibn Demikian juga dalam hadis ya, yang lain. Ya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, man hak nas bi husni eh, sahabati berhak untuk mendapat perlakuan ya wahya rabibah wahai Rasulullah telah datang kepadaku ibuku dan dia punya keperluan eh rabibah ini maksudnya adalah latami ahindi tas'alan tas'alni syai'an dia ingin sesuatu dariku dan dia ingin minta sesuatu kepadaku ya maka apa asilu ummi apakah aku eh, menyambung tali silaturahim dengan ibuku itu maka Nabi mengatakan na'am sili um, um uh, eh, bagi. ya ya kata Nabi Ya, sambunglah tali tali silaturahim dengan ibumu. Ini yang pengikut itu ya, oh, dalam kondisi ibu kita itu ya kafir, ya tidak muslim, tidak muslimah. Lalu bagaimana pula jika kedua orang tua kita itu adalah orang muslim dan muslimah, maka ya uh, mereka lebih ya apa namanya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik ya dari uh, kita. Jadi Allah Subhanahu wa eh, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Anas yang terakhir tadi ya ada dua perkara, ada dua pintu yang disegerakan hukumannya di dunia. Jadi ya, segerakan hukumannya di dunia. Artinya di sini ada hukumannya di akhirat yang diakhirkan yaitu pertama ya perbuatan dolim, ya perbuatan aniaya kepada orang lain dan yang kedua adalah perbuat uh, durhaka kepada dua orang tua. Azza ya, wa Baik. Nah, eh, demikianlah ya eh, apa, apa namanya eh, pertemuan kita pada eh, hari ini ya, berkaitan dengan eh, haramnya ya, berbuat eh, durhaka kepada orang tua termasuk di antara kabirah atau kabahir adalah hukum walidain. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan menjauhi sikap ya yang kita sebutkan tadi yaitu uh, apa namanya eh, ber, berdurhaka kepada uh, orang tua kita. Nah, demikianlah ya mudah-mudahan itu hmm. bermanfaat kita uh, lebih dan kurang apapun kalihada wa astagfirullah li wa lisairil muslimin innahu nah, Terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Heran atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Dan khotal iman untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya, tanya jawab dan untuk pagi ini kami akan e, mengkhususkan pertanyaan melalui pesan singkat saja yang sudah sangat banyak masuk di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustadz kita akan angkat pertanyaan dari dua penanya yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Ya Ustadz e, bagaimanakah hukumnya bagi kami yang merantau dari kampung menuju kota di Jakarta ini untuk mencari maisha dan meninggalkan kedua orang orang tua uh, sendirian di kampung dengan satu tujuan agar kami uh, mendapat uh, maisyah dan rizki dan mengirimkannya ke orang tua yang ada di kampung. Namun dengan konsekuensi kami meninggalkan orang tua di kampung. Mohon uh, nasihat dari hal ini jazakallah khairan ya Ustaz. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya bentuk uh, apa namanya albir ya Yes, albir tadi, ya berbakti tadi adalah isalul khair. Maksud dari berbakti kepada orang tua, berbakti itu adalah isalul khair dikon dari mata tadi. Ya, menyampaikan ataupun memberikan kebaikan ya menurut kemampuan yang kau miliki fushar dan apa namanya menolak keburukan ya atau yang mencegah perbuatan buruk terhadap keduanya. Nah itu bisa dengan harta, bisa dengan pelayanan ya. Isalul khair bil wa isalul khair bil khidmah ya memberikan kebaikan dalam bentuk harta dan memberikan kebaikan dalam bentuk pelayanan. Nah di sini ya lihat kondisi kedua orang tua itu tidak lepas dari kedua orang tuanya. Apakah kedua orang kemudian wajib kita merawatnya. Wajib kita merawatnya di samping kasih atas eh, jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, ya Ustaz saya memiliki uh, uh, ibu yang berusia 60 tahun. Beliau uh, berniat untuk melaksanakan ibadah haji yang insya Allah akan uh, berangkat 2012 uh, tahun depan. Namun kondisi fisik beliau yang sudah sangat lemah akan uh, dan uh, ongkos yang beliau bayarkan juga hanya sendiri saja untuk beliau sendiri dan uh, kami anak-anaknya tidak mampu untuk uh, membiayai kami untuk bisa menemani beliau. Bagaimanakah yang terbaik untuk hal ini? Sementara kami ingin berbakti kepada ibu dalam keinginan beliau untuk berhaji. Terima kasih atas nasihat Ustaz Jazakallah khairan. Ya, ya kita katakan mereka kumpul-kumpul dana yang berangkat salah seorang dari mereka untuk menyertai orang tua. Ya Allah wala mengenai masalah kemahraman bagi orang yang sudah lanjut usia ya. Nah, mengenai apa namanya menyertai eh, apakah orang yang sudah eh, jumpu yang sudah ulil irbah yang sudah tidak ada hasrat dan tidak ada minat lagi orang lain untuk menikahinya atau terhadap dirinya apakah harus ya disertai juga oleh mahram atau tidak ya ini mahalul khilaf ya masih ada khilaf di kalangan ulama akan tetapi ya merupakan satu bentuk kebaikan ya, seorang anak kepada orang tuanya adalah menyertai orang tua ini di dalam perjalanannya pada menunaikan ibadah haji apalagi kita tahu sekarang ya punya perjalanan haji itu membutuhkan ya kita katakan persiapan yang ya penuh ya yang matang ya, apalagi di sana mereka harus mengurus diri sendiri dan lain sebagainya tinggal di asrama dan itu perlu orang yang apa namanya mendampingi nah kita lihat bagaimana orang tua orang tua yang berangkat sendiri kadang-kadang dia tersesat kadang-kadang dia terlantar ya, dan lain sebagainya keadaan mereka sungguh sangat yang memprihatinkan jika tidak ada yang mengurusnya jadi ya eh, tidaknya ada salah seorang dari mereka yang menyertai orang tua ini untuk berangkat Terima kasih atas jawabannya dan berikut dari pesan singkat kembali dari Umumia di Tambun yang bertanya, "Ya Ustaz, bagaimanakah cara berbakti kepada uh, orang tua yang memiliki sifat-sifat buruk, semisal um, uh, berburuk sangka kepada orang lain atau sering melaknat orang lain? Bagaimanakah cara kita berbakti kepada orang tua yang memiliki sifat tersebut?" Terima kasih Ustaz. Kalau seperti itu kondisinya maka uh, albir yang terbaik kepadanya adalah Eh, memberikan nasihat. Ya, itu yang terbaik kepada ya, ya, hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang memiliki sifat seperti itu. Yaitu memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya, dengan hikmah, dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan kata-kata yang sopan kepada kedua orang tua dan berusaha untuk bagaimana ya bisa agar orang tua itu bisa ya apa namanya merubah eh, kebiasaan-kebiasaan uh, buruknya misalnya orang tua masih eh, suka meninggalkan sholat ya maka termasuk eh, eh, kebaktian kebaktian seorang anak kepada orang tua adalah ya mengusahakan bagaimana orang tua itu sadar dan mengerjakan sholat ya, ya memberikan nasihat yang baik kepada orang tua dalam kondisi seperti itu itulah yang terbaik ya yang yang yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tua dalam kondisi seperti itu nah, Ya, di samping ya eh, lebih bermanfaat daripada dia memberikan harta ataupun pelayanan ataupun yang lainnya. Ya, jadi dengan memberikan nasihat kepada orang tua ya dengan ya. kata-kata yang hikmah dan kata-kata yang lembut Allah. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Saiful di uh, Pasar Bo Jakarta Timur yang bertanya, ya Ustadz, uh, sebagian saudara kita yang uh, uh, memiliki pemahaman uh, bolehnya kita melakukan eh, kumpul-kumpul uh, setelah kematian atau setelah meninggalnya orang tua kita dengan uh, ritual tahlilan, mereka menyebutkan bahwasannya di antara tiga hal yang uh, orang tua kita akan mendapatkan manfaat adalah uh, doa dari anak soleh. Mereka mempunyai pemahaman bahwasannya anak soleh yang dimaksud di sini adalah bukan hanya terbatas pada anak soleh dari orang yang meninggal saja, akan tetapi e, semua kaum muslimin yang dia merupakan anak yang soleh dari orang tuanya, maka bisa untuk turut mendoakan e, e, orang tua yang meninggal tersebut walaupun bukan orang tuanya kandung. Bagaimana? Apakah hal ini sahih atau e, bagaimana Ustaz penjelasannya? Jazakallah khairan. Yang pertama, e, yang pertama adalah maksud dari hadis itu anaknya, anak kandungnya yang berdoa untuknya. Waladun salihun yad'ula. Hmm. Anak yang saleh yang mendoakan mendoakan orang tuanya. Ya, yadu'ulahu, mendoakan mendoakannya, mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak yang saleh ini adalah anak kandungnya. Adapun selain anak kandung ya kita katakan doa orang kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya itu bermanfaat. Tapi di sini dikhususkan ya eh, doa dari anak yang yang saleh doa dari anak yang soleh. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan doa ya seorang anak yang soleh kepada dua orang tuanya. Doa adalah ibadah. Harus dilakukan dengan cara yang syar'i, ya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang mengambil hadis ini, ya, ya dari rumah ini, kemudian melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi bid'ah-bid'ah dalam agama jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya masih dari pesan singkat. Mohon maaf untuk Anda yang berupaya untuk nelfon atau bertanya lewat telepon. Untuk pagi ini kami secara khusus mengangkat pertanyaan dari pesan singkat saja. Dari Ibu Yeni di Riau yang bertanya, Ya Ustaz untuk seorang istri, mana yang lebih diutamakan? Berbakti kepada suami ataukah kepada kedua orang tua kita? Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Ya, untuk istri tentunya ya, setelah ia menikah, maka lepaslah. suaminya. Nah demikian. Sehingga nah, ada satu riwayat disebutkan bahwa seorang yang meninggal ibu bapak, eh, meninggal salah seorang dari kedua orang tuanya dan dia ingin menjenguknya ataupun ingin melayatnya, ternyata si suami tidak memberi izin untuk uh, keluar, maka ya, apa namanya dia pun tidak keluar atau atau dia tidak uh, apa namanya melayat ya kita katakan kedua orang tuanya untuk uh, menaati uh, suaminya. Jadi ketaatan kepada suami didahulukan daripada ketaatan kepada kedua orang tua setelah seorang wanita itu menikah ya setelah ya, seorang wanita itu menikah wallahu ya. alam Baik, terima kasih dan kita angkat masih dari pesan singkat dari Pak Endang di Purwakarta yang bertanya, Ya Ustadz, apabila semasa hidup orang tua kita kita memiliki kesalahan dan e, hingga wafatnya beliau berdua kita belum eh, belum bisa atau belum sempat untuk meminta maaf. Bagaimanakah upaya untuk merebus dosa yang pernah kita lakukan pada orang tua kita? Jazakallah khairan ya Ustaz. Ya, jadi kita pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena itu adalah suatu kelalaian kita dan dosa yang kita lakukan kita bertobat dengan tobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita melakukan kebakti eh, ya kita kepada kedua orang tua setelah mereka men meninggal dunia. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi ada berapa? Ada lima yang harus bisa, eh, yang bisa dilakukan oleh seorang anak setelah kedua orang tuanya wafat untuk berbakti kepada orang tuanya. Yaitu pertama banyak-banyak berdoa ya untuk kedua orang tua kita banyak-banyak memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita melaksanakan wasiat ya pesan yang dia ucapkan nazarnya juga masa dia hidup kemudian memuliakan eh, teman-teman uh, mereka dan keluarga teman-teman mereka kemudian menyambut tali silaturahim dengan karib kerabat mereka berdua nah ini merupakan perkara-perkara yang bisa kita apa namanya kita lakukan ya dalam bentuk bakti kita kepada orang tua setelah kita mereka berdua atau salah seorang dari keduanya meninggal. Nah, dan kita dalam uh, di sini misalnya tidak sempat minta maaf dan sebagainya. Ya ya tentunya ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian uh, itu dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan berbakti kepada orang tua sudah mereka berdua wafat. Nah, demikian. Allah ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Uh, masih kita angkat pertanyaan di kesempatan eh, pagi ini Ustaz ya dari uh, pendengar kita. Ya Ustadz, uh, eh, saya dibesarkan sejak bayi oleh nenek. Uh, lalu bagaimanakah uh, kaitan kita dengan uh, kedudukan orang tua? Apakah uh, masih tetap uh, apa namanya kewajiban kita untuk uh, berbakti kepada orang tua kita? Sementara ibu saya khususnya saat ini masih ada, namun uh, tidak uh, mengurus dan membesar, membesarkan saya dari sejak kecilnya. Mohon nasihat dan petunjuknya jazakallah heran Ustaz. Iya, kita tetap berbakti kepada orang tua. Ya, orang tua yang telah melahirkan kita. Ya, orang tua adalah orang yang telah apa namanya melahirkan kita, ibu kita yang telah melahirkan kita dan ayah kita yang jadi sebab kita hadir di dunia ini kita wajib ya tetap berbakti kepada kedua orang tua walaupun ya mereka ya apa namanya mengabaikan kewajiban mereka ya, ya uh, apa yang mereka lakukan ya, berupa apa namanya kita katakan melalaikan ya kewajiban mereka untuk mengasuh kita ya kecil dari waktu waktu kecil itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti kepada dua orang orang tua ya dengan cara yang ma'ruf nah demikian dan juga di sini tentunya kita eh, punya hutang jasa kepada uh, nenek kita ya ataupun orang yang mengasuh Demikian pertanyaan untuk Abu Ziban di Jakarta saja. Ya. Dan berikut uh, tampaknya adalah pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi hari ini yang uh, datang dari pendengar kita. Ya Ustadz Barakallahu Fikum. uh, kita di, sebagai Muslim dituntut untuk bisa uh, menuntut ilmu uh, syari dalam hal ini. uh, dan hal ini... Me, Hal ini menuntut kita untuk uh, safar ke eh, tempat-tempat uh, yang jauh untuk menuntut ilmu, semisal di pondok pesantren atau yang lainnya. Uh, bagaimanakah kedudukannya dengan uh, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan meninggalkan uh, mereka kita menuntut ilmu. Apakah uh, ada kontradiksi dari hal ini? Terima kasih dari Pak uh, Abu Saleh di Jakarta. Silakan Ustaz. Ya, menyebutkan yang minta izin ya kepada dua orang tua sebelum kita melakukan suatu urusan atau apa bersafar. Nah demikian. Tadi untuk jihad saja, untuk jihad ya, Rasulullah Wasallam memerintahkan seorang itu untuk minta izin dulu kepada dua orang tuanya. Ya, jihad yang kita katakan jihad tolak di sini ya. Nah, ya, yang misalnya disebutkan oleh penguasa untuk jihad, maka seorang dan dia belum ditetapkan dan ditentukan untuk berangkat ya artinya penguasa belum menentukan dan menetapkannya untuk berangkat ya maka dia harus minta izin dulu kepada kedua orang tuanya nah itu jihad nah terlebih uh, apalagi yang lainnya ya seperti menuntut ilmu maka dia juga harus minta izin kepada kedua orang tuanya apakah memang kedua orang tuanya mengizinkannya atau misalnya orang tuanya atau ibunya misalnya menginginkannya tetap berada di sisinya untuk uh, mau uh, eh, mana melayaninya atau untuk berbakti kepada ya kepadanya ya, maka hendaklah dia ini dia dia, dia dahulukan ya, nah, demikian Allah alam bisawab nah, nah Ya, terima kasih dan pertanyaan terakhir kita adalah uh, yang tadi mungkin ada penutup dari perjumpaan kita silahkan ya, baik, uh, tadi nah. Ya. silahkan ibunya menghalanginya atau ya. mungkin bukan menghalanginya di sini maksudnya ya. Ya, ibunya menginginkan selain dari itu atau sebaliknya misalnya menginginkan dia tetap berada di sisinya. Nah, uh, di sini ya tentunya ilmu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Nah, kalau itu fardu ain seorang ibu melarang anaknya untuk menuntut ilmu agama yang wajib dia ketahui, maka tentunya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Khalik. Tapi kalau ilmu yang ingin dikejarnya itu tentunya adalah ilmu e, fardu kifayah, ya misalnya apa namanya ilmu yang berkaitan dengan e, ulumul ilmu-ilmu bahasa atau ilmu-ilmu yang sifat yang hukumnya itu fardu kifayah, maka di sini dia harus mendahulukan apa namanya permintaan ibunya ya daripada dia berangkat untuk menuntut ilmu yang hukumnya hanya fardu kifayah atas dirinya apalagi ilmu dunia ya demikian Allah alam nah demikianlah ya kami ya pertemuan kita pada uh, pagi ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan belum kita berpisah nah di sini kita jelaskan bahwa ya sangat diharamkannya berbuat durhaka kepada kedua orang tua dan perbuatan itu termasuk perbuatan dosa besar yang eh, ancamannya sangat berat. Yang pertama Allah Rasulullah SAW mengancam ya tidak akan masuk surga dan Allah SWT tidak masuk surga dan tidak Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat itu di akhirat. Kemudian di dunia ya hukumannya disegerakan ya disegerakan hukumannya di dunia. Nabi tadi mengatakan dua perkara yang disegerakan hukumannya di dunia salah satunya adalah kasih untuk Ustaz Jazakallah Heran atas pembahasan dan materi dari Al-Kabair, dosa-dosa besar yang wajib untuk kita jauhi dan telah kita simak tadi pembahasan dari uh, dosa uh, hukukul walidain atau uh, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, atau menjauhkan kita dari hal itu dan Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama Ustaz di kesempatan Selasa pagi di kesempatan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat di pertemuan pekan mendatang. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda para pendengar di manapun Anda berada yang telah mengikuti dan menyimak acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih terkhusus untuk Anda yang telah berupaya menelpon kami untuk bertanya atau Anda yang telah mengirimkan pertanyaan e, melalui pesan singkat yang belum sempat kami ajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda semua. Ikhwatal Islam dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya program acara kita di kesempatan pagi hari ini Dialog Interaktif Dunia Kesehatan bersama Bapak Dr. Kardi insya Allah kami akan selenggarakan Dan pada uh, sesi berikutnya insya Allah kami akan selenggarakan pula Dialog Interaktif Dunia Pendidikan Islam Yang akan menghadirkan uh, tim asatid dari Pondok Pesantren uh, eh, Al-Ma'tuk Sukabumi pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan simak bersama dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi ini. Saat ini pukul 9.13 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan dari surat Al-Qiyamah berikut.